الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد Sekarang kita masuk pada poin yang ke-66. Beliau hafizahullah taala mengatakan kullu salatin yu'adzanu laha fi waktiha. Setiap salat diazankan padanya pada waktunya. Ini keharusan untuk melihat waktu, maksudnya waktu untuk menegakkan sholat. Dan ini sesuai dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguhnya salat keberadaannya itu bagi orang-orang mukmin telah ditentukan waktunya. Jadi harus melihat waktu. Kemudian beliau sebutkan wa dalil wa hadis Malik bin Huwairi radhiyallahu anhu dan dalilnya adalah hadis Malik bin Al-Huwairits semoga Allah meridainya anna nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan fa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum wal wal ya ummakum akbarukum Beliau katakan jika telah hadir waktu salat maka hendaklah azan salah seorang bagi kalian dan mengimami di antara kalian itu orang yang besarnya kalian atau orang yang tua dari kalian nanti akan disebutkan tentang akbar yang dimaksud di sini apa wa al-amru bi adatis salawatil khamsi fi jama'atin dan pada hadis ini terdapat perintah untuk menunaikan sholat-sholat lima waktu itu secara berjamaah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebutkan berjamaah karena beliau menyebutkan waliya ummakum dan hendaknya diimami oleh kalian akbarukum orang yang tua dari kalian. Dan akbar di sini Masuk di dalamnya orang yang tua, juga orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki hafalan. Dan ini diperjelas ada kelanjutan hadis. Juga dalam hadis lainnya menyebutkan orang yang layak untuk mengimami orang yang paling banyak hafalannya. Kemudian, kalau semuanya sama maka dilihat kepada siapa yang lebih a'lamuhum sunnah yaitu orang yang paling alimnya tentang sunnah. Kalau juga dilihat semuanya sama, maka dilihat siapa yang hijrah pertama yang duluan hijrah, kalau juga semuanya sama dilihatlah kepada umur, siapa yang lebih tua umurnya. Ini sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. di sana pernah ditanyakan kepada kita yang berkaitan dengan orang yang mengimami, dia hafal Quran, akan tetapi banyak sekali salahnya, tajwidnya. Maka apakah dia layak mengimami karena tajwidnya banyak yang salah? Sementara ada juga di, ada di belakangnya orang yang sedikit hafalannya akan tetapi dia bacaannya dengan benar maka dilihat keadaan orang yang mengimami tersebut kalau dia hafalannya banyak akan tetapi tajwid-tajwidnya salah-salah terutama yang berkaitan dengan huruf mengganti lafat-lafatnya dia membaca huruf yang satu diganti dengan huruf yang lainnya ini sangat fatal yang bisa jadi nanti akan membatalkan salatnya kalau dia baca al-fatihahnya tidak benar jadi kalau keberadaan imam seperti ini, maka yang didahulukan adalah orang yang bacaannya benar, walaupun dia hafalannya hanya sedikit, hanya surat-surat tertentu yang dia hafal, itu lebih diutamakan. Dan yang berkaitan dengan masalah tajwid, mempelajari tajwid ini termasuk dari sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ayat kepada para sahabatnya, sekaligus mereka mengambil dari apa yang mereka yang beliau lafadzkan mereka mengikuti lafadznya makhrajnya makhraj hurufnya diikuti yang termasuk dari sunnah dan disebutkan dalam hadis tadi yang layak untuk mengimami a'lamukum bis sunnah itu orang yang paling mengertinya terhadap sunnah diantaranya sunnah yang berkaitan dengan mempelajari tajwid dan yang lainnya dan di sini dari hadis ini memberikan faedah kepada kita dari perkataannya faiza hadaratis salah jika telah hadir salat menunjukkan bahwasanya salat ditegakkan ketika sudah masuknya salat dan kemudian Faliu azin lakum ahadukum diwajibkannya untuk azan ketika ditegakkan salat berjamaah salat berjamaah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mukim yaitu tidak melakukan safar atau beliau safar bersama para jamaahnya biasa memerintahkan Bilal untuk berdiri. Kumia ya Bilal, berdiri wahai Bilal. Dia perintahkan untuk menyampaikan azan, menyampaikan azan. Adapun yang berkaitan dengan masalah azan di tempat yang tinggi, ini dicontohkan oleh Bilal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beliau untuk naik di tempat yang tinggi ketika tidak ada pengarah suara di sana. Dan tujuan naiknya beliau Bilal radhiyallahu anhu ke tempat yang tinggi supaya suaranya tersalurkan. Baik ketika mukim ataupun ketika safar mencari tempat yang agak tinggi sehingga suaranya tersampaikan kepada kaum muslimin. Adapun kalau sekarang ini sudah ada mikrofon yang suaranya atau pengarah suara walaupun seorang azan di dalam masjid suaranya keluar di luar. Dan dari sini dianjurkannya atau diharuskannya untuk azan. Kemudian waliya ummakum akbarukum. Ini menunjukkan tentang keutamaan salat berjamaah dan diimami dengan salah seorang imam yang ketentuannya tadi usianya sudah tua. Dan juga telah kita sebutkan rincian-rinciannya usia yang sudah tua ini ketika mereka sama-sama hafalan, hafalannya sama-sama banyak atau ketika mereka sama-sama mengetahui tentang sunnah atau sama-sama di antara mereka sama-sama hijrah maka ketika semuanya sama melihatlah kepada umur pada umurnya kemudian beliau sebutkan lagi poin yang ke-67 man sami'an nidaa yaqulu mithla ma qala al-muadzin barang siapa mendengarkan azan maka hendaknya dia mengucapkan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin dan di sana nanti ada beberapa yang dituntut untuk tidak sama dengan muadzin yaitu pada hayya ala salah dan hayya ala falah. Kedua lafaz ini kita dituntut ketika mendengarkannya untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan di sini beliau bawakan dalilnya wa dalilu hadithu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kala, Iza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu al muttafaqun alaihi jika kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah oleh kalian semisal dengan apa yang dikatakan oleh muazzin. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini ada perintah. Perintah untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin. Dan perintah memberikan faedah wajib. Al-amru yufidul wujub. Perintah itu memberikan faedah tentang wajibnya suatu perkara. Jadi Ketika kita mendengarkan azan dituntut bagi kita untuk diam. Atau kalau harus ngomong tetap memperhatikan jangan sampai nanti kita tidak menjawab azannya muazin. Jadi ketika dikumandangkan azan kita diam mendengarkan azan sambil menjawabnya karena ini merupakan suatu kewajiban yang telah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana dengan azan yang banyak? Terkadang kita di rumah mendengarkan azan dari sana sini, banyak sekali azan. Di satu masjid baru hayya ala salah. Satu masjid yang lain sudah la haula wal eh, sudah la ilaha illallah. Banyak sekali. Masjid yang lainnya lagi baru azan. Mana yang kita akan jawab dari masjid-masjid yang ada itu? Apakah kita menjawab semuanya? Kerepotan kita nanti menjawab semuanya. Jadi yang dijawab adalah satu masjid yang mana kita di situ tegakkan sholat. Kecuali kalau kita tidak mendengar azan di situ, mendengar azan di masjid lain yang kita tidak lakukan salat, boleh kita jawab. Dan tidak hanya masjid itu kalau misalnya masjid kita yang kita salat sudah selesai azan. Kemudian kita masih di rumah. Mendengarkan lagi masjid lain azan, baru azan. ini tidak berpapasan. Itu boleh untuk menjawabnya. Dan melaksanakan perintah yang di sini. Dijawab juga. Adapun kalau bersama-samaan, maka kita tidak mampu untuk menjawab semuanya. Yang dijawab hanyalah satu. Satu yang azan di masjid yang kita sholat pada. Kemudian bila sebutkan lagi poin yang ke-68. Iza kumta ila sholati fastaqbilil qiblata. Jika kamu berdiri untuk sholat, maka menghadaplah kepada kiblat. Dan ini sudah mulai akan menjelaskan tentang sifat sholat Menghadap kiblat. yang dia merupakan syarat dari syarat-syarat sahnya salat jika hal ini ditinggalkan karena kesengajaan maka tidaklah diterima salatnya dan kapan boleh menghadap selain kiblat ketika dia tidak mengetahui misalnya dia safar kemudian tidak mengetahui arah kiblat bagian mana dia pun berijtihad padanya yakni melihat kira-kira kiblat di sebelah sana kemudian dia salat setelah salat ada yang beritahu kiblatnya salah maka salatnya sudah teranggap sah tidak perlu lagi mengulangi karena ketidaktahuannya. Kemudian beliau sebutkan wadalilu qaulullah taala dan dalilnya adalah perkataan Allah taala falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah maka kami akan benar-benar memalingkan kepadamu suatu kiblat taradaha yang kamu ridha dengan kiblat tersebut. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatr. Maka di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya yaitu arah Masjidil Haram. Dan kemarin telah ditanyakan tentang kiblat, bagaimana kalau di kendaraan? Kalau di kendaraan itu dia bisa membawa kendaraannya menghadap kiblat dulu, untuk takbir kemudian kendaraannya nanti lurus maka hal tersebut dia telah melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai kalau misalnya tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat dan dia duduk seperti di pesawat, maka dia langsung menghadap di tempat yang dia hadapi. Atau kalau memungkinkan dia memutarkan badannya, kalau dia mengetahui arah kiblat di kanan, dia menghadap ke kanan takbir, baru kemudian lurus ke depannya dan tidak diharuskan untuk menyelisih arah perjalanan pesawat. Jadi kalau dia pesawatnya menghadap ke arah timur yang di sana bukan arah kiblat arah kiblat di belakangnya maka dia menghadap ke di sana. Dan mengapa karena keadaan dari pesawat tersebut. Jadi walaupun dia menghadap pada selain arah kiblat karena keadaannya seperti itu maka tidaklah mengapa dan salatnya teranggap sah karena tidak mampuan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tidaklah Allah membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan apa yang dia mampu Fattakullaha mustafa'atum dan bertakwalah kalian semampu kalian. Dan ini menunjukkan tentang kita bahwasanya pada awalnya kaum muslimin kiblatnya di Masjidil Aqsa. Di Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Mereka salat menghadap di sana. Kemudian turunlah ayat ayat ini, maka kaum muslimin pun mengalihkan arah kiblat mereka menghadap kepada Ka'bah. Orang-orang Yahudi pun bertambah murka, bertambah benci kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya perkara mereka selalu diselisihi. Dan sebagian para sahabat yang salat yang belum sampai kepada mereka kabar tentang hal tersebut, mereka salat menghadap arah Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, menghadap ke sana. Kemudian datang seorang sahabat memberitahukan, sementara mereka masih salat, bahasanya arah kiblat telah dipalingkan, mereka pun dalam salat langsung menerima apa yang disampaikan sahabat tadi. Mereka langsung berpaling dalam keadaan salat. Mereka langsung arahkan salat mereka ke masjid Masjidil Haram di Ka'bah. Dengan tanpa memutus salat, melanjutkan salat yang semula mereka menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian mereka alihkan ke jadi ke itu ke Ka'bah ini menunjukkan bahwasanya bolehnya melakukan gerakan kecil di dalam <coughs> di dalam sholat dan juga dari yang kita sebutkan menunjukkan diterimanya tentang khabar ahad orang yang menyampaikan khabar kalau dia itu sikoh terpercaya dan dia jujur maka berita yang disampaikan darinya diterima dan bagaimana dengan masalah menerima menerima berita dari halus sunnah? Apakah memerlukan untuk mengeceknya lagi? Tabayun, melihat lagi. Kalau ingin memperjelas lagi tidak masalah karena Nabi saw Alaihi ketika salat dan keliru dalam salat beliau, beliau balik <coughs> ditegur oleh beliadain. Setelah itu beliau bertanya kepada para sahabat, sadaqah Zuliyadain, apakah Zuliyadain telah benar? Para pun membenarkan, membenarkan Zuliyadain. Ini menunjukkan bolehnya untuk mengecek walaupun itu berita dari ahlu sunnah. Kalau dia masih belum terlalu yakin, boleh dia untuk bertanya kepada yang lain yang memperjelas permasalahan tersebut. Karena walaupun dia ahlu sunnah, terkadang dia salah memahami dalam mendengarkan berita atau dia menyampaikannya tanpa dia sadari telah berlebihan atau oh, yang semisal itu. Jadi ketika untuk mengecek adalah perkara yang yang dibolehkan. Kemudian beliau sebutkan poin yang ke-69. Raf'ul yadaini fi salati fi arba'ati mawadi'ah. Mengangkat kedua tangan di dalam salat pada empat tempat saja. Tidak lebih. Dan ada pendapat tentang Syekh Al-Albani menyebutkan ketika bangkit dari dari <coughs> sujud setiap bangkit dari sujud berdiri itu nanti ada takbirnya. Juga ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi yang benar dari pendapat yang ada hanya empat takbiran dan beliau akan menyebutkan di sini padalilu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an anhuma dan dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar Semoga Allah meridainya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala fi salati kabbara wa rafa'a yadayhi hadwa mankibai. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keberadaan beliau jika masuk di dalam salat beliau bertakbir. Wa rafa'a yadayhi hadwa mankibai. Beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya dengan bahunya. Ini telah kita jelaskan. Aida raka'a rafa'a yadayhi. Dan jika beliau ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya lagi ruku. Wa ida qala sami'a Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Dan jika beliau mengatakan atau dan jika beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah maka beliau mengangkat juga tangannya Faidha qama minar raka'ataini rafayadain. Dan jika beliau bangkit dari dua rakaat, maka beliau mengangkat kedua tangannya. Maksudnya dua rakaat dia sudah tahiyat. Tahiyat pertama kalau salat isya, salat zuhur dan asar rakaat yang kedua tahiyat pertama dia berdiri melanjutkan rakaat yang ketiga maka mengangkat tangannya Wakana Ibnu Umar yaf'alu dzalika dan dahulunya Ibnu Umar melakukan demikian itu muttafaqun alaih. Nah, di sini diriwayatkan al Bukhari Muslim. Wa raf'u idza qama min ar-rak'ataini infarada bihil Bukhari dan mengangkat jika berdiri dari dua rakaat ini setelah tahiyat yang pertama ini bersendirian dengannya Al-Bukhari dalam meriwayatkan lafaz ini. Jadi jelas di sini menerangkan kepada kita tentang mengangkat kedua tangan. Dan mengangkat kedua tangan di sini perlu diperhatikan posisinya seperti dia di awal takbiratul ihram. Ketika dia takbir sejajar dengan bahunya, maka dia nanti mengangkat tangan pada empat keadaan di sini sejajar dengan itu. Kalau dia pada takbiratul ihramnya itu mengangkat tangannya sejajar dengan telinganya, maka untuk tiga takbir yang lainnya, yang sisanya itu seperti itu juga. Jangan nanti dicampur-campur dalam satu salat. Kadang sejajar dengan telinga, kadang sejajar dengan dengan bahunya. Akan tetapi dalam satu salat dia memilih kalau dia ingin sejajar dengan bahunya dia lakukan itu sampai selesai melaksanakan empat takbir sini, empat mengangkat tangan di sini, pada empat tempat di sini. Kalau dia menginginkan sejajar dengan telinga, dia lakukan dengan sejajar dengan telinga. Kemudian beliau sebutkan poin yang ke-70, wad'ul yadil yumna ala ala yadil yusra fi salah, meletakkan tangan kanan atas tangan kiri di dalam salat. Dalilu hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Dalilnya adalah hadis Sa'ad Ibn Sa'ad semoga Allah meridai keduanya Kala beliau mengatakan Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'maruna an ayyada'a ar-rajulu liyada liyumna ala liyadi liyusra fi salati wa raf'a dhalika ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis Sahal bin Sa'ad. Semoga Allah meridai keduanya. Kala beliau mengatakan, manusia dahulu diperintahkan kepada mereka untuk meletakkan, untuk seseorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di sholat di dalam sholat. Dan ini tidak ada keterangan diletakkannya di mana dan datang riwayat-riwayat yang telah kita sebutkan di dalam kajian kita surat sholat itu meletakkannya di dada. Setelah telah kita sebutkan mana saja yang termasuk dada, ataupun di perut atau di pusar. Telah kita jelaskan hadisnya tidak ada yang sahih. Jadi meletakkan di dada itu lebih lebih baik karena adanya hadis-hadis yang lain yang disebutkan oleh para ulama tentang derajatnya tentang kesahihan derajat dari hadis tersebut. Dan kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada doa al ikhlas yaitu pada poin ke-71. and stuff broke out over lake.